Apakah orang yang meninggal karena covid bisa disolatkan dengan solat kol? Solat kol itu solat apa? Solat goib. Oh, saya baca pula gitu Q. Solat goib. Jadi kalau ada orang meninggal kena covid, setelah di setelah digulung sama dokter di rumah sakit pakai plastik itu udah digulungnya pakai selasiban itu apa tak bisa lagi disentuh masuk di dalam mobil ambulan sholatkan aja dari luar mobil tuh kalau dikasih dokter kalau tidak dikasihnya langsung dikuburkannya dikebumikannya maka anak menantu cucu cicit kawan jiran tetangga sholat dari atas ini kubur sana kiblat ini kubur ini kepala jenazah ini kakinya. Kalau dia laki-laki berdiri pas di arah kepala. Kalau jenazah itu perempuan berdiri pas di arah pinggang. Ah, sholatlah di atas ini kubur. Di atas kubur itu sholat. Allah usalli ala hazil jan azal janazah arba'a takbiratin fardul kifayah makmuman atau imaman lillahi taala Allahu akbar Fatihah Allahu Akbar selawat Allahu Akbar Allahumma firlahu warhamu Allahu Akbar Allah malah tahrimna ajrahu dan seterusnya berapa hari Pak Ustaz? tiga hari tiga malam masih bisa mana dalilnya? dalilnya begini datanglah Nabi bertanya tentang tukang sapu masjid Mana perempuan tukang sapu masjid nih yang kemarin nampak aku kata Nabi. Kata sahabat, udah meninggal dia ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu aku? Untuk apalah kami kasih tahu? Dia kan cuma tukang sapu, orang remeh-temeh sepele. Nabi minta tunjukkan mana kuburnya. Ditunjukkan. Nabi langsung sholat jenazah di atas kuburnya. Maka kata ahli fikih masih tetap bisa sholat jenazah tiga hari tiga malam. Bagaimana kalau anak menantunya jauh? Datang sesudah seminggu. Pakai pendapat fatwa ulama yang kedua dalam kitab fikih masih bisa disolat jenazahkan selama jenazahnya belum hancur dimakan cacing tanah masih tetap bisa sholat jenazah. Nah jadi yang tiga hari tiga malam masih bisa, yang sudah lewat itu pun masih bisa sholat di atas kubur. Dan berkecil hati. Tapi kalau jenazahnya di Papua, anak menantunya di Medan, naik pesawat 8 jam, rapid test, pas dites positif pula dia. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka dia sholat roib saja dari me dari Medan. Aku sholat gaib untuk almarhum Fulan bin Fulan di sana. Jadi dua-dua bisa dilaksanakan. Sholat yang tak gaib bisa dilaksanakan di atas. Jangan bersedih hati karena banyak ini anak cucu keturunan jiran tetangga kawan merasa sedih karena tak bisa sholat jenazah. A ah, bisa dilaksanakan dari atas. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang sholat gaib. Apakah orang yang meninggal boleh disolatkan berulang kali? boleh sholat jenazah berulang kali, boleh sholat gaib berulang kali, bolak balik. Nabi Muhammad SAW itu jenazahnya tak dibawa keluar. Jenazah Nabi itu di dalam kamar, kamar itu kecil, maka berganti-gantian sahabat sholat keluar, sholat keluar, sholat berkeloter. Yang tak boleh berkali-kali itu menyembelih binatang, tak boleh. Binatang kalau sudah disembelih diangkat pisau, haram hukum. Makanya pisau itu tak boleh. Tak boleh ditarik sekali. Nah. Tengoklah video saya yang motong-motong kurban.